الحلقة حتى تقوم في حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أهل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات Maksudnya hatani akhwatlatani dua sifat di atas Cuma kufuran adalah kekufuran Fa'in binas yang ada di tengah-tengah manusia Di tengah-tengah banyak orang Penafsu khuslatan ini maka dua sifat adalah kufuran kekufuran Kenapa? Hal itu karena Karena tamin akmal kufar dua tersebut adalah termasuk perilaku orang kafir dan keduanya keimatan di ada di tengah-tengah manusia akan tetapi satu kaidah penting tentang kufur dan iman Laisa kuluman koma besok batun min su'abil kufri Tidaklah semua orang yang ada padanya Salah satu cabang kekufuran Kemudian dia menjadi kafir beneran Kafir sungguhan Kafiran al-kufra Allah itu hatta takuma bihi sehingga ada pada dirinya hakikatul kufri hakikat kekafiran sebagaimana tidaklah setiap orang yang koma bi ada pada dirinya su'batun min su'abil iman salah satu cabang iman yasiru mu'minan menjadi mukmin beneran ini kaidah tentang masalah fi aslul iman sehingga ada pada dirinya pokok iman tambah lagi huma bin kufun itu di situ kufurnya itu nakirah الفرق kufur al-mu'arab بالله pada Syekhul Islam Taimiyah dan terdapat perbedaan antara al-kufru al-mu'arab yang diberi adat ma'rifat yaitu bilang dengan al islam sabda Nabi tentang masalah tidak meninggalkan salat laisa bainal abdi wa bainal kufri al syirki ila tarki salat. Tidak ada yang membedakan antara tidak ada dinding pembatasan kekufuran dan kesyirikan dari seseorang kecuali meninggalkan salat. Wa bainal kufrin munakarin dan kata-kata kekufuran munakar yang nakirah fil isbat dan itu dalam konteks isbat konteks positif bagaimana dalam uh, hadis yang atas huma bihim kufur huma bihim kufrun itu nakir laisa bainal abdi wa bainal kufri ini ma'rifah kata beliau terdapat perbedaan antara al-kufur al-ma'araf billah yaitu kufurnya kufur akbar kalau kufurnya itu al maka kufurnya kufur akbar dan kufur yang munakar maka kufurnya kufur asgar ya, lafaz itu yang dibawakan oleh Syekhul Islam laisa bainal abdi wa kufi kufri aw Ila taktus Kita lihat eh, Penelitian muhasib 17 muslim Min tarikah ini Kita muslim ada dua Dua sanat Berarti ada dua lafad Bisa ya, muslim Yang muslim itu Ada dua sanat di sana Berarti ada dua lafad yang pertama lafadznya inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Ya pakai laisa. Inna baina rajuli wa baina syirki tak eh, tarkas sholat. Lafaz yang kedua Binasilaf sama dengan lafaz yang pertama Cuma bedanya بين الرجل إذا بقي إلا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة juga oleh Abu Dawud bukan oleh Abu Dawud lafadznya Abu Dawud bainal abdi wa bainal kufri tarku salat juga dihatkan Tirmizi di alfad dengan lafal lafal wafiku yang sesuai dengan lafaz yang ada dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ada nah, Tirmidzi hadis hasan sahih. Sedangkan mengingat tidak ada yang lafaznya sebagaimana lafaznya Syekhul Islam. Laisa bainal abdi wa bainal dalam ini dijadikan alasan oleh Ruyun untuk mengatakan bahasanya Al-Hukum Bilal Ma'angzalullah Sukufu Akbar Karena Allah mengatakan Fa'ula ikah mul kafirun Fa'ula ikah mul kafirun bisa mengatakan itu soal al-kafirunnya ma'arifah dan mereka kutip perkataan Syekhul Islam di sini yang mengatakan terdapat perbedaan antara kufur yang mu'arraf dan kufur yang munakar terlebih kan dahulu. Ini menjelaskan perkataan Syekhul Islam ini Fakun dengan kufur mu'arabillah Dan dengan kufur nakar Isbat kemudian dikaitkan dengan Fa'ulai itu mustafirun Dia katakan perkataan Syekhul Islam itu tidak untuk isim fa'il Tapi untuk masdar فرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين معنى المطلق للاسم في جميع مواقفه كما في قوله لا ترجئوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعد وقوله يضرب بعضكم الرب بعدين تفسير الكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن كما أن قوله تعالى من ماء دافئ سمي المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجد ماء فتيمموا Fakon dan perlu juga dan perlu dibedakan Aidan juga antara makna isim mutlak apabila dikatakan kafir atau mukmin dan antara makna mutlak untuk isim ada pada semua mawari di tempatnya. pada makna isim al-mutlak kalau disebutkan mukmin maka makna mukmin adalah demikian beneran disebut kafir demikian akan dan ada makna mutlak lil ismi yaitu dalam dalam hal ini dia kafir namun cuma kafirnya dalam hal ini dan tidaklah dia masuk tidaklah dia uh, dia kafirnya itu mukoyat dan ada yang mutlak contoh yang mukoyat macam sabda Nabi janganlah kalian kembali saat setelah aku wafat kufaran jadi orang-orang kafir jangan kalian memenggal leher seperti yang lain itu oleh bukan muslim perkataan Nabi sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain adalah penjelasan untuk makna kufar bihadal mode dalam hal ini maka dalam hal ini mereka disebut kufar namun tasmiyata muqayyadah namun penamaan yang tidak mutlak sehingga mereka ini orang yang saling penggal memenggal ini la yadkhuluna fil ismil mutlak tidaklah masuk dalam eh, nama kafir secara mutlak ketika disebut kafir disebut kafir itulah ada dalam benak kita orang yang bunuh membunuh sesama muslim pemukmin atau dalam dalam mukmin maka mereka kufar namun kufarnya kufar mukoyat kufur dalam masalah ini tidak bukan kufur ya kufur mutlak contoh yang lain bagaimana firman Allah tentang air mani Allah katakan mimma indafi air mani itu air yang memancar mani disebut ma ini tasmiyah muqayyadah tasmiyah muqayyadah penamaan yang tidak mutlak sehingga dia tidak termasuk dalam al-ism al-mutlak nama air yang mutlak misal firman Allah falam di ma'an fatayamamu falam tajidu ma'an ma'an dalam ayat falam tajidu ma'an fatayamamu itu adalah air mutlak sedangkan mimma insafik itu mutlak air atau air mukoyat maka terdapat perbedaan antara penamaan yang dalam bentuk mutlak dan penamaan hadis lil Abdullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatahaddatsu an-nasu annahu kana yaqtulu ashabuhu nah. wa min hadzal bab termasuk dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Amr bin Dinar. Lihat sebelum Amr bin Dinar al-Jahmi al-Jamahi al-Jamhi karena das budaknya al-Jamah punyanya Abu Abu Muhammad gelarnya al-Asram termasuk ulama tabi'in hafid hadis faqih para fikih fiqah imam wasaqul a'imah oh, wasaqul a'imah dinilai oleh para imam hadis imam jarh wa ta'til katakanlah musta'ad من أمر الثقة Sadrat Kopah dan banyak adiknya dan dia adalah mufti penduduk Mekah di zamannya pada <coughs> tahun 126 gitu. Dari Jabir bin Abdullah beliau, beliau mengatakan kami berperang bersama Rasulullah wafat sahabat disebut ketiga sahabat maknanya Islam ma'awajah berkumpul maaf bersama Nabi Nah, seorang banyak orang dari muhajirin hatta turun sehingga mereka berjumlah banyak. Bahkan yang muhajirin dan di antara orang-orang muhajirin ada rajulun lu'ab ada seorang yang suka main-main, suka guyon, suka berganda. Namun, ini di sini lewatan batas. Maka saat ansarian, maka dia mukul pantat seorang ansari. Pasa'an ya di atasnya butuh tempat laap, ada kata laap. Bukan main-main. Kasa'a lihat footnote 5 Ay doroba duburahu biyadi Mukul pantat Pakai tangan Atau bisa dari kodamis Atau pakai bagian depan telapak kaki Maka seansarian ya. maka dia mukul pantat seorang ansar. tebal ansar maka ansar tersebut tersinggung. tebal jadi dan tersinggung juga. Sehingga jadilah mereka berdua ini saling memanggil kaumnya masing-masing. Ansar mengatakan, hei eh, orang-orang Ansar, bilang saya. Kaum yang muhajirin mengatakan, hei eh, orang muhajirin, bila saya keluarlah Nabi mungkin dari kemahnya dan lagi perang sehingga Pakal maka Nabi mengatakan Maaf lalu kenapa ada seruan jeli Dan Nabi bertanya Masya'lum apa keadaan Kenapa mereka berdua itu Kenapa mereka ini pada kumpul kumpulnya Oh firman maka Nabi diberi kabar Tentang Adanya muhajirin yang mukul pantat ansar Faqala Nabi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uha fa inna Tinggalkan suruhan jahiliyah itu Suruhan kepada fanatisme golongan karena sesungguhnya itu adalah khabitha satu hal yang kotor. Lihat 7 dia fil bukhor bila fil Khobisa Kalau pakai Khobisa itu lafadnya bukhori Fi Muslim ni Muslim pakai kata-kata mungkin Khusus Berkata Abdullah bin Ubay bin Salul Ini footnote 8 Kata dia Kata Rasul Munafikin Gembongnya pemimpin orang-orang munafik di masa Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Malik bin Harith في الأفات الخطرة dari apalah khotrat apalah habab untuk kunyah pun dengan kunyahnya. Padahal manggil dengan kunyah itu dalam perasaan banyak orang Arab adalah dinilai sebagai penghormatan. Nanti Nabi mengirim surat pada Heraklius dan mengatakan pada Heraklius albinium Rum pembesar atau orang yang diagung-agungkan oleh orang Romawi ya tidak salah orang Abdullah memang namanya al mashhur lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Salul. Salul itu jadah tuh di abihi, nenek dari arah bapaknya. Orang ini adalah Sayyidul Khosrat dan pemimpinnya Kabila Khosrat, Kabila Islam, kubil Islam beberapa saat sebelum datangnya Islam ke Madinah. maka anu khotrot itu yasmaun Thank you. Bahkan orang-orang Ansar eh, Khazraj itu Yusma'un Maka berusaha segera Tatwidahu jahu Awad Awad itu Tatwid maksudnya pencalonan lah wujudkan dengan cara mengrongkong Islam dari Jadi pemilih jalan munafik itu karena dendam dan karena obsesinya untuk jadi raja itu kandas tidak sekali. Sekarang dunia pemilih jalan kekafiran. Bapak ada Badr Bapak dapat Badrin dan setelah terjadinya perang Badar Ba'adhara al-Islam Islam nampak hebat Wa'akhada maka mulailah dia Ya malul makaib melakukan kebudaya Bil muslimin untuk kaum muslimin Maka muncullah Nifak itu setelah selesai setelah, setelah perang badar Islam nampak hebat akan berpikir panjang untuk mau terang-terangan berkontraksi dengan Rasulullah. Seribu lawan tiga ratus itu yang itu kalah, sama tidak pikir Maka akhirnya lebih-lebih ini memilih jalan mengkongkong di jalan. Apa yang dilakukan minta uh, eh, takzil anil jihad tidak nolong ikut membantu ketika ada jihad berikhtiar kemudian ngompor-ngompor supaya nggak jihad bisa ngejek ngejek bersama atas tinggal masaib ketika terjadi musibah kalah perang maka sama atas merasa senang menatul atas berbukan perbuatan kedustaan dan kedustaan semacam hadisul iski dia mati meninggal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup kalau masalah ada setelah Nabi mensolatinya Allah melarang Nabi untuk mensolat orang munafik dan Allah katakan walakusali ala ahli minhum mata adada jangan salati seorang pun munafik walatakum ala kuburih jangan doakan orang munafik innahum kasar billahi wa rasulih dan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya wa matu wa hum fasikun fasik maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan awqat tata'au alaina atau sungguh mereka telah berkumun untuk menghadapi kami. Dan rojaknya sungguh ketika kami pulang ke kota Madinah, maka sungguh yang mulia akan mengusir dari kota Madinah orang yang hina. Yang dimaksudkan dengan al azab dirinya, al yang dimaksudkan dengan al-azal adalah Rasulullah. Maka mendengar perkataan Ibnu Salul yang seperti ini, orang mengatakan Allah. Alat taktul ya Nabi Allah ya Nabi Bisakah engkau tetapkan hukuman bunuh saja untuk orang ini Hadal khabid untuk orang yang kotor ini Yaitu di Abdullah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salud Maka Nabi mengatakan kita Ya terhadap nasu nanti banyak orang akan ngomong bahasanya Muhammad itu membunuh, membantai sahabat-sahabatnya sendiri. Kita mau masuk Islam itu supaya aman, nggak dibunuh masuk Islam ternyata juga belum tentu aman buktinya Muhammad membunuh sahabatnya meskipun dia bukan sahabat karena munafik bukan sahabat قال اقتتل غلامان غلام يا للأنصار يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أتأوى الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسى أحدهما الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل ولينصر الرجل ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة وإن كان مظلوما فلينصره وهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي يقصد به التعريف يقصد به التعريف فقط kal intisabi ila al qabaili wal amsari wala min al makruhi awil Muharram. kal intisabi ila ma yufdi ila bid'atin aw ma'siyatin ukhra thumma ma hadha lamma da'a kullu minhuma ta'ifatahu muntasiran bihi muntasiran biha angkara nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika wa sammaha da'wal hatta qila lahu inna da'iya inna da'iya biha innama huma لم يستر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة وإعانة المظلوم ليبين النبي ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعلى أهل الجاهلية فأما نصر فعل الأهل فعل أهل الجاهلية فأما نصرها بالحق من غير عدوان hasanun wajibun au mustahabun Jatuh oleh Muslim dari Abu Zubair dari Jabir Radulah anhu Jabir mengatakan dua anak muda itu satu anak muda dari muhajirin satu anak muda dari ansar maka yang muhajirin eh, menyeru berteriak eh eh orang-orang muhajirin tolong aku ini antak berteriak eh, ya antak maka Rasulullah keluar dari tendanya atau dari rumahnya Fakal lalu mengatakan apa-apa nih ada wan jahiliyah apakah seruan jahiliyah yang kalian kumandangkan maka mereka para sahabat mengatakan tidak wahai Rasulullah itu cuma kelakuan dua orang cuma kelakuan dua orang yang duanya itu pada kelahi lalu yang satu memukul pantat yang lain dan Nabi mengatakan setelah dikupas seperti itu oh lah pak tidak apa-apa yang ansar nolong yang ansar yang muhajir nolong muhajir itu tidak apa-apa namun gimana bentuk menolongnya Bayang yang sur, bahkan Nabi perintahkan wal yang sur, aratul akahu, tidaklah seorang itu menolong saudaranya, menolong kerabatnya, menolong golongannya. Kata Nabi, doliman uman tuman. Yang ditolong itu boleh atau didolimi. Nah, gimana bentuk menolongnya? Karena doliman, jika saudaranya, jika kelompoknya itu berbuat dolim yang salah, kalian harus. Maka menolongnya adalah dengan melarang dia untuk tetap berbuat salah. Inahu lahu nasrat itulah menolong menolongnya jika ternyata orang tersebut juga ini kalau yang tuh maka adalah dia menolong maka Nabi katakan gak apa-apa seorang itu menolong rombongannya, menolong golongannya bahkan Nabi perintahkan namun bentuknya bagaimana ini yang jadi masalah bentuknya kalau, menolong orang yang zalim ya bentuknya yang benar dengan dicegah dari sebab zalim satu pelajaran penting lihat di sini Nabi menyebut istilah muhajir dan ansar sebagai seruan jahiliyah. Kita dapat penjelasan yang bagus dari Syekhul Islam tentang masalah ini. Katakanlah Syekhul Islam Fahad dan Ismani. Dua nama ini yaitu muhajir dan ansar itu dua nama yang masuk dua nama yang ada di Quran dan Sunnah dan dipuji di Quran dan Sunnah. jadi terdapat dalam Alkitab wa Sunnah. Wasamahuma bihima dan Allah menyebut wajud dan Ansar dengan dua nama ini. Bagaimana Allah menyebut kita yang bukan wajud dan Ansar sebagai kaum muslimin? Mingkau belum sejak dulu wafiyah dan di masa ini. Wal intisab rajul ila muhajirin dan penisbatan seseorang kepada muhajirin atau kepada ansar ada penisbatan yang hasanun mahmudun, baik dan terpuji. Bahkan baik dan terpuji di sisi Allah dan Rasulnya. Nisbah pada ansar dan muhajirin adalah nisbah yang terpuji. Bukan sekedar mubah. Laisa bukan minal mubah, bukan nisbah yang mubah. Apa itu nisbah yang mubah? Allah diyuk satu bita'rif Nisbah-nisbah yang dimaksudkan untuk Supaya dikenal Fakat saja Fungsinya supaya dikenal Yaitu Intisab ilal qabail wal amtar Yaitu nisbah kepada kabilah, suku dan kepada daerah Ini Ini intisab yang mubah fulan Al-Jawi atau fulan eh, al Indonesia, fulan eh, Al-Makki dan seterusnya itu bisa yang mubah karena maksud pokoknya adalah at-ta'rif seorang orang tahu kena ini dia siapa namamu oh dia suku ini kenalan kita tahu oh dia dari suku ini kita, bisa bisa bersikap yang baik oh dia orang Batak kalau suaranya tak keras jadi maklum oh dia orang ini nanti bisa bersikap karena saya tahu nisbah kepada Muhajir dan Ansar itu bukan dengan makro wal maharam bukan nisbah yang makro atau haram apa itu nisbah yang makruh atau haram kal intisab ila mayuzbi ila bid'ah contohnya adalah nisbah pada sesuatu yang bisa menyebabkan timbulnya bid'ah atau kemaksiatan yang lain maka nisbah itu ada nisbah yang terpuji ada nisbah yang mubah ada nisbah yang makruh ada nisbah yang haram dan nisbah muhajir dan ansar itu nisbah yang terpuji Suma kemudian ma'hada meskipun demikian jadi, Meskipun ini adalah nama yang terpuji Namun Lama da'a Ketika kulun masing-masing dari dua orang tersebut <coughs> Memanggil <coughs> Golongannya Muntasiran dia untuk minta tolong Maka Nabi SAW mengingkari dan menamakan panggilan ini dengan dakwah jahiliyah dengan seruan jahiliyah sampai Nabi tahu bahasanya yang menyeru itu cuma dua orang anak-anak dan tidaklah yasdur tidaklah terjadi di dalam munculnya jamaah dari sejumlah orang karena bila memerintahkan untuk mencegah orang yang berbuat dolim dan membantu orang yang diwalimi Maka di sini diubayin ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anal mahzur bahasanya yang terlarang dalam nisbah adalah saat suburatul ta'ifatih dan fanatiknya seseorang kepada kelompoknya dan fanatiknya adalah fanatik mutlak fanatik membabi buta itulah fi'lu ahli jahiliyah perilaku ahli jahiliyah adapun menolong kelompoknya memberikan pertolongan itu hak pakai mikir ya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aduan tanpa ada sikap melampaui batas maka hukumnya hasanun wajib satu hal yang bagus boleh jadi hukumnya wajib boleh jadi mustahab maka apa dan perkataan Syekhul Islam kita lihat bahasanya nama yang baik nisbah yang baik itu jika dimasuki di sana paham kekelompokan dimasuki di sana fanatisme maka jadi orang jelek nama yang berdalil Muadzir dan ansor itu ketika dimasuki di sana pak dijadikan seperti paham kekelompokan eh, dijadikan seperti hizbiyah eh, dijadikan eh, nah, di saat sufi ya, ada fanatik di dalamnya maka itu jadi busuk karena Nabi bisa dan lafal lain muntina jadi kotor jadi busuk kita Nabi katakan dakwah ya pas dari itu nama yang ada di Quran dan Sunnah apalagi nama-nama yang tidak ada di Quran dan Sunnah apalagi nama-nama yang tidak ada di Quran dan Sunnah nama yang ada di Quran dan Sunnah saja ketika dimasuki dipakai dengan untuk ta'asub dipakai untuk uh, eh, dia itu jadi namanya busuk namanya kotor itu nama yang dipuji dalam Quran dan Sunnah tapi nama-nama yang selain itu Jadi menunjukkan jika nama yang ada di Quran dan Sunnah saja bisa diselewengkan maka nama yang baik yang tidak ada dalil sorehnya di Quran dan Sunnah pun lebih memungkinkan untuk diselewengkan nama yang jelas sorry dipuji di Quran dan Sunnah itu bisa diselewengkan apalagi nama yang tidak ada dalil sorehnya mungkin itu diselewengkan lebih mungkin tuh diselewengkan maka adakah hizbiyah dalam ahlu sunnah misalnya dalam nama ahlu sunnah mungkin jika sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah atau kepada salafiyah itu menjadikannya sebagai hizbiyah eh, bisa mungkin untuk disarankan jadi ke sana. Sehingga jadilah sebagaimana kata Sulaiman di Sawah Arba'in ketika menjelaskan hadis Irfad bin Sariyah, jadilah ada manhaj salafi, manhaj salafi ini yang hak yang kita wajib untuk eh, mengikutinya dan ada hizbis salafi. kan salafiyah itu dijadikan sebagai hizib namanya fanatik itu adalah engkau tolong, engkau bela-bela kelompokmu ala dulu padahal kelompokmu salah kau bela temanmu, temenmu, bila kelompokmu, kau bela golonganmu kau teman dekatmu, kau bela ustadmu padahal dia keliru mati-matian gurumu, temanmu, mati-matian dibela berdasarkan dalil untuk bisa mendukung ala zulmi padahal keliru saya tahu keliru namun nekat tetap ditolong bahkan ditolong lebih lebih itulah itulah asabiyah itulah fanatisme Jadi itu wasilah bin Asqa Sahabat yang mulia Wasilah bin Asqa bin Ka'ab bin Amir Dari Bani Lais bin Abdul Manat Masuk Islam sebelum perang Tabuk Wasyahidah ikut perang tabuk dan dia tinggal Nahiyah Madinah di ujung kota Madinah sebelum masuk Islam setelah masuk Islam termasuk Anis setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkesan dan mengikuti berbagai peperangan mengikuti penaklukan Damaskus, Hemes dan yang lainnya meninggal di Damaskus tahun 85 Hijriah dalam usia ya, 105 tahun. Nah, riwayat di atas oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, min hadisi Fasila an Abiha. jadi hadisnya Fasila dari ayahnya itu Fasila bin juga Ibnu Hajar dan yang lainnya bahasanya Fasilah binti Wasilah bin Asqa dan teksnya dari Fasilah aku mendengar ayahku mengatakan aku bertanya pada Rasulullah wa Rasulullah Amin al Amin al-Asafiyah apakah termasuk fanatisme ayuhi buatula kaumahu seorang itu suka dengan uh, kelompoknya saya orang Jawa suka sama orang Jawa maka itu ya, punya kesukaan kecenderungan sama itu saya orang ini saya dari daerah ini ada orang satu daerah pada saya saya bisa lebih akrab cepat lebih akrab sama dia daripada orang lain saya orang tegal ya. kenalan sama orang tegal bisa lebih akrab daripada kenalan sama orang bukan tegal bisa langsung nyambung hatinya daripada sama orang lain pada sama-sama muslim apa itu asobia maka Nabi katakanlah tidak ya, orang lebih dekat hatinya dengan orang yang satu daerah dengan dia lebih tetap akrab pada dia daripada orang lain yang lain sudah kenal lama nggak akrab akrab ini kena sebentar langsung akrab bukan asobia namun walakinal minal asabiyah nakon akan tapi termasuk asabiyah ayu ina rajul qaumahu al-dulmi seorang itu membela-bela mati-matian kelompoknya temannya ya, golongannya al-dulmi padahal yang dibela itu keliru Ibnu Majah ya. tentang uh, nasabnya Fasilah binti uh, eh, Fasilah binti Wasilah bin Al Asfa. <coughs> Lihat kitab Isoba. Kalau di sana Al Isoba dikatakan namanya bukan Fasilah, namun namanya Nasilah. Lain lagi di takrib. Kalau Ibnu Hajar di takrib mengatakan namanya Jamila. Dari Suraqah bin Malik bin Ja'sham al-Madlazi Khatabana Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami Fakal yang Nabi khutbahkan Khairukum al-mudafi an asiratih Nabi Dan khutbahnya Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang membela golongannya membela kelompoknya membela keluarganya malam yaksam selama tidak juga ini bahkan Nabi memuji membela uh, orang dekatnya membela gurunya membela ya, kelompoknya itu satu hal yang terpuji nanti katakan saya hukum, namun dengan catatan malam ya selama tidak dalam masalah dosa selama ini tidaklah keliru kalau kaumnya keliru, kelompoknya keliru, gurunya keliru, dibela-bela, nah ini ya, asabi ya. Ini kalau gurunya itu nggak salah, ada orang yang celah kemudian dibela, maka dikatakan khairukum. kan oleh Abu Dawud. Lihat uh, definisi eh, geografi sahabat Surokoh Suraka bin Malik bin Ja'sham bin Malik bin Amr bin Kain bin Mutlis Al-Kinani Al-Mutlisi dari Bani Mutlis sebelum masuk Islam Miman abad orang ini atau beliau ini termasuk orang yang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Adnal hijrah pada saat berhijrah untuk diserahkan di Quraisy pada Quraisy. Fasakhat Rizal farasihi maka masuklah ke dalam tanah ke dalam pasir ya, kaki kudanya maka dia tahu kalau ini adalah mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka setelah itu dia balik nggak jadi ngejar al khobar bahkan dia membutakan berita tentang Nabi dan sahabatnya itu Abu Bakar lah nggak jadi hanya dia balik dia ketemu banyak orang yang mau ngejar Nabi dari jalan ini dia katakan kamu mau kemana cari Muhammad udah habis jalan sini saya, saya sudah eh, saya sudah sudah saya telusuri jalan ini tidak ada balik balik saja balik balik saja balik semua padahal jalan itulah di sana ada nabi jalan ini kalau ditelusuri ketemu nabi dan Abu setelah pulang Suokoh ini ketemu orang bilang nggak telusuri jalan ini nggak ada yang nggak ada yang kamu cari kita ini ini kalian cari jalan lain mungkin jalan lain Pak Amma al disembunyikan dia butakan cerita Wa atau dan Nabi SAW memberikan kepadanya kitaban satu surat Wa aslama ketika dia masuk Islam setelah perang Hunain. Maka nakala lahu dan Rasul pernah berkata pada Surakah Saya berpikir apa bagaimana rasanya Ida lapista jika engkau memakai siwara kusra gelangnya kisro eh, Raja Persia dan maka mentekotahu dan maka tajahu mahkotanya mentekot putih hat Faris maka ketika Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar Ja Umar biha maka datanglah Umar dengan membawa tiga benda tadi ya. mahkotanya Kisra ya. gelangnya Kisra Faal basahu iyaha lalu dipakaikan pada surafah tahqiqan di Rasulullah untuk mewujudkan jadinya Rasulullah pada suhafa dan sebagai bukti mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Umar dan berkata Umar, alhamdulillahilladzi salabaha Fitra bin Harmus وألبسها سرقة bin Malik Segala puji bagi Allah Zat yang mencabut dua benda ini dari Kisra bin Harmus lalu memakaikannya kepada Sorokat bin Malik Arabian yang aslinya adalah Arab Badui orang Arab Badui dulu pakaiannya Kisra ini dipakai orang Arab Badui ini kemarin pakainya ini lalu dipakai Suroka bin Malik ah, Arabian bin Bani Mudlis dan Jadi antara kelebihan Suroka adalah karena Sa'iron adalah seorang yang pandai bersair meninggal tahun 24 Hijriah mintak macamnya mintak itu satu mengikat subhil wasat mengikat subhil wasat sesuatu yang untuk